Allah mengazab e, orang yang berhak untuk diazab bila Allah menghendaki dan bila Allah menghendaki Allah memaafkannya. Dan kami juga mengimani pertanyaan malaikat munkar dan nakir sesuai dengan apa yang dikabarkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW wasallam bersama firman Allah Subhanahu wa taala yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli sabiti dengan al qaul as sabit kalimat tauhid dalam kehidupan dunia dan di akhirat akhirat itu maksudnya di kuburan alam kubur dan Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Di sini di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya azab dan nikmat kubur. Eh, hadis-hadis tentang azab kubur adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan uh, tentang azab kubur. Allah mengatakan dalam surat uh, Al-Mu'min tentang uh, tentang Fir'aun. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. An-naru yu'raduna 'alaiha. Uh, Fir'aun dan bala tentaranya itu apa dihembuskan uh, kepada mereka itu apa api neraka guduan wa Mereka disodorkan ke dalam e, azab neraka setiap pagi dan petang dan wayauma taqumus dan di hari saat kiamat tiba Allah mengatakan kepada para malaikat adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah alu fir'aun kepada azab yang sangat pedih, sangat dahsyat. Di sini annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya. Ini tentang azab kubur. Azab kubur di mana eh, orang-orang di dalam ayat ini eh, Firaun dan bala tentaranya dan, dan tentunya bukan Firaun dan bala tentaranya saja orang yang perbuatannya sama dengan perbuatan Firaun itu orang-orang kafir mereka di alam kuburnya di azab setiap pagi dan petang eh, dihembuskan kepada mereka azab-azab neraka tersebut juga kepada orang mukmin juga orang mukmin orang muslim ya, orang muslim yang berhak untuk mendapatkan azab kubur karena perbuatan-perbuatan dosa yang memang Allah kehendaki untuk e, mengazabnya dia juga diazab di kubur di dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah SAW melewati dua kuburan kemudian beliau mengatakan apa innahuma la yu'azzaban keduanya sedang diazab terus Rasulullah SAW menjelaskan yang pertama diazab karena Yamshi bin Namimah suka menebarkan apa e, isu, ya memfitnah orang. Namimah, namam, e, mengadu domba orang. Yang kedua adalah karena apa? Karena e, tidak apa? E, tidak menghindari dari percikan air kencing. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan aksa uh, eh, amatu azabil qabri minal bauli. Mayoritas azab kubur itu karena sebab air kencing. Makanya beliau mengatakan istanzihu minal bauli. Uh, hindarilah apa uh, apa percikan air kencing. Fa inna aksaru azabil qabri minal bauli karena mayoritas azab kubur itu karena sebab air kencing. Itu kaitan dengan orang mukmin, orang muslim. Orang muslim diazab di kuburnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah menetapkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nikmat kubur juga ada Allah Subhanahu wa taala menghembuskan kepada orang-orang yang baik, orang-orang mukmin dihembuskan kepada mereka apa? nikmat-nikmat surga ketika mereka di alam kubur. Makanya alam kubur itu bisa menjadi hufroh min hufarin jadi lobang dari lobang-lobang api neraka dan bisa menjadi apa? Raudhah min riadil jannah, menjadi taman dari taman-taman surga. <clears throat> ya Allah mengazab di, di di alam kuburnya bukan di kuburan tapi di alam kubur. Alam kubur itu lebih umum daripada kuburan karena ada orang-orang yang mati e, dimakan binatang buas sampai habis atau orang yang dibakar, orang yang tenggelam, semua mengalami alam kubur. Walaupun dia tidak dikubur. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang kalau zaman sekarang Hizbut Tahrir, mereka mengingkari azab kubur. Tapi anehnya mereka mengingkari azab kubur, tapi ketika sholat mereka berlindung dari azab kubur. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Jika seorang di antara kalian tasyahud, dalam hadis yang lain bila selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah minta perlindungan dari empat hal. Nah, mengatakan apa? Allahumma inni a'udzubika min azab جهنم wa min القبر qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Di sini apa di antaranya berlindung dari azab kubur. Seandainya azab kubur tidak ada, tentu Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur tersebut. Makanya orang yang mengingkari azab kubur mereka adalah ahlu bid'ah. Kemudian juga kita mengimani pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika seorang diletakkan di kuburannya kemudian eh, orang-orang e, yang menguburkannya pergi maka datanglah malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya kepada orang tersebut tiga hal tentang e, apa siapa Robmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Nah di sini ketika e, mendapatkan pertanyaan tersebut, maka orang-orang orang mukmin adalah yang diberikan keteguhan karena dengan ketauhidannya itu. Makanya Allah mengatakan, "Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli fil hayatid dunia Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli sabit. Al as sabit di sini adalah at-tauhid. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia apa? Diteguhkan. Diteguhkan dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Makanya eh, kenapa banyak orang tergelincir jatuh ke dalam kekafiran, jatuh dalam uh, apa syubhat karena dia tidak diteguhkan dengan kalimat tauhid ini. Oleh sebab itu, tauhid ini yang menyelamatkan baik di dunia dari berbagai macam fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Karena ketika orang tidak tuntas pemahaman tentang tauhidnya, maka mudah terpengaruh dengan subhat. Dan ketika orang memiliki kemantapan e, ketauhidan dan kemantapan keimanan terhadap e, qadar, takdir, qadar dan kodar, maka apa? Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang tersebut dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu baik syahwat maupun syubhat. Ketika syubhat itu di apa dihadapi dengan apa? E, eh, subhat dengan ilmu, dengan kemantapan keyakinan. Dan syahwat dengan kesabaran, kesabaran tahu bahwa e, memegang tauhid ini banyak ujiannya, dan yakin terhadap apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersabar. Oleh sebab itu banyak orang yang terjerumus ke dalam kekafiran, keterpurukan itu karena tidak memegang utuh ketauhidan. Jadi di dunia Allah meneguhkan dengan tauhid dan di akhirat pun wafil akhirah maksud akhirat di sini adalah di alam kubur. Allah meneguhkan orang yang beriman ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Allah meneguhkan karena tauhidnya dengan tauhid orang tersebut. Oleh sebab itu orang yang tidak bertauhid seperti orang musyrik, orang kafir, orang munafik, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi di sini eh, tentang azab kubur, tentang uh, azab kubur, tentang nikmat kubur, fitnah kubur. Maksud fitnah kubur di sini pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah hak dan itu merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang mengingkarinya, maka dia ahlu bid'ah. Dan kalau sudah ditegakkan hujah dan dilenyapkan syubhatnya, maka dia kafir karena mengingkari nas-nas yang mutawatir. Eh, oleh sebab itu, Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan barang siapa mengingkari azab kubur, maka pasti diazab di alam kuburnya. Orang yang mengingkari azab kubur, pasti diazab di alam kubur. Kemudian selanjutnya, wa nu'minu bil ba'si ba'dal mauti wa bil yaumil akhiri wa nu'minu bi ardil a'mali wal ibadi 'ala Allah Ta'ala wa nu'minu bi yaumil hisabi wal mizani wal haudi was sirati wa annal jannah haqqun eh, kami mengimani adanya hari kebangkitan hari kebangkitan setelah manusia mati itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Fiha di bumi itu tahyawna kalian hidup wa fiha dan di bumi itu tamutuna kalian mati wa minha dan dari bumi kalian apa tukhrajun dikeluarkan dibangkitkan dibangkitkan juga firman Allah Subhanahu wa taala Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Kemudian hari, kalian di hari kiamat di, dibangkitkan. Jadi al-ba'su ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian itu merupakan apa? E, merupakan prinsip. Oleh sebab itu orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang kafir. Orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang kafir. Makanya ketika e, salah seorang dari dua petani yang bercakap-cakap dalam surat Al-Kahfi, yang satu mengatakan apa? Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Di sini orang tersebut apa? Mengingkari adanya hari kiamat. Dan temannya ketika mengetahui temannya e, ini mengingkari hari kiamat, dia mengatakan apa? akafar tabil dari khalaqaka min turab? Apakah kamu kafir terhadap zat yang telah menciptakan kamu dari dari tanah? Di sini apa? Diponis kafir. Jadi orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang orang kafir dengan nas Al-Quran. <clears throat> Kemudian juga eh, wabil yaumil akhir. Kita mengimani adanya hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan mereka meyakini adanya hari hari akhir. Makanya orang yang mengingkari hari akhir itu bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Dia orang kafir. Karena rukun iman, di antara rukun iman, yang keenam adalah iman kepada hari akhir. Ketika orang mengingkari hari akhir, maka ada orang kafir. Kemudian juga, wa nu'minu biarudil a'mal wal ibad. Kita mengimani bahwa amalan dan hamba seluruhnya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita akan dihadapkan, akan diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amalan-amalan kita. Termasuk amalan-amalan keburukan yang telah kita taubati dan nanti Allah akan menutupnya dikarenakan kita taubat di dunia. Tapi Allah akan memperlihatkan kepada kita. Jadi semua amalan akan diperlihatkan. Juga manusia semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis eh, setiap orang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah. Kemudian juga mengimani hari hisab, eh, mengimani apa? Hari penghisaban setiap amalan ada hisab. Ini dalam hadis apa? Eh, Awalu ma yuhasabu alaihil abdu as-salah. Hal yang paling pertama dihisab adalah apa? Salat. Jadi ada penghisaban. Penghisaban. Kemudian juga eh, penghisaban di sini apa? E, balasan. Kan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang apa? Eh, yaum al-hisab penghisaban yaumiddin adalah yaumu al-hisab hari pembalasan malik yaumiddin uh, yang memiliki hari pembalasan atau raja hari pembalasan itu hari hisab ad-din adalah al-hisab dalam ayat tersebut kemudian juga al-mizan mengimani mizan mizan ada dua sisi hanya dalam Al-Quran fa'amma man syakulat mawasinuh fahuwa fi'i syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh Fa'ummuhu hawiyah adapun orang yang berat timbangan kebaikannya fahuwa fi'i syatir radiyah maka dia dalam apa kehidupan yang dia ridhoi dia senangi dan sebaliknya orang yang ringan amalan kebaikannya apa fa'ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Raka, kebinasaan. Jadi mizan. Mizan ada dua kafah, ada dua sisi. Dan e, yang ditimbang itu adalah amalan-amalan orang muslim. Orang mukmin, orang yang punya tauhid. Kalau orang-orang kafir, orang-orang kafir mereka tidak ditimbang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki amalan. Mereka walaupun di dunia banyak melakukan amalan, tapi mereka apa? Pada hakikatnya amalan mereka itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencatat amalan itu dengan syarat mukmin. ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun. Barang siapa faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Di sini amalan soleh yang dilakukan seorang akan dicatat dan diakui itu syaratnya orangnya beriman, orang bertauhid. Nah kalau tidak bertauhid maka tidak dicatat. Sehingga ketika tidak dicatat maka tidak ada yang bisa ditimbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang orang tentang orang-orang kafir Allah mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna kami tidak menegakkan bagi mereka di hari kiamat waznan timbangan kenapa karena mereka tidak memiliki amalan yang perlu ditimbang mereka langsung dimasukkan ke dalam api neraka kemudian juga al-haud al-haud telaga telaga nanti di di Arafat ya di mahsyar <clears throat> sebelum uh, setelah apa setelah mizan itu ada haud orang-orang yang uh, eh, orang apa haud itu apa orang yang bertauhid orang yang komitmen dengan sunnah akan mendapatkan minum dari haud tersebut tapi orang-orang yang apa mengada-ada dalam din ini akan dijauhkan dari khaut tersebut. Yang disebutkan apa eh, apa namanya jumlah bejana-bejananya lebih banyak daripada bintang. Airnya lebih eh, manis daripada madu dan seterusnya. Kemudian juga as-sirat. Sirat e, adalah al-jisr, ya, jembatan yang dibentangkan di atas alamat ni jahannam di atas neraka. As-sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Setiap orang termasuk para nabi, para rasul akan melewati sirat tersebut akan melewati e, sirat di atas neraka jahanam tersebut. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi semua akan apa? Akan melewati neraka jahanam di atas sirat tersebut itu merupakan apa? ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Jadi, tidak ada seorang pun melainkan melewati neraka di atas sirat tersebut dan orang berjalan di atas sirat tersebut atau melewati sesuai dengan amalan masing-masing. Dan doa para nabi saat apa Allahumma salim salim. Semua minta selamat dari eh, apa terjerumus ke bawah ke dalam api neraka. Kemudian e, mengimani wa annal jannah hakun surga adalah hak wanaro hakun dan neraka pun hak. Orang yang mengingkari adanya surga, maka dia kafir. Orang yang mengingkari adanya neraka, maka orang kafir juga. Kemudian selanjutnya, wa nu'minu bi asyratis sa'ati ma sahha minha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna a'zama fitnatin mundu khalqillahi uh, eh, Adam alaihi salam wa hatta taqum as-sa'ah ia fitnatul masih dajjal dan uh, fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam alaihissalam sampai hari kiamat itu adalah fitnah al-masih dajjal Wa nu'minu binuzul Isa alaihi salam qa'iman bil qist. Kami mengimani bahwa Nabi Isa salam akan turun menegakkan keadilan. Wa nu'minu bi'audati al-khilafatir rasyidati ala minhajin nubuwah. Dan mengimani akan kembalinya khilafah rasyidah di atas minhaj kenabian. Di sini mengimani uh, eh, asyratus sa'ah. Ada asyratus sa'ah yang sugro, ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro ada yang sudah terjadi dan ada yang sedang terjadi dan ada yang belum terjadi. Asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Ada yang sudah terjadi. Ada yang sudah terjadi. Itu semua ada dalam eh, hadis-hadis uh, Rasul mengabarkan uh, tentang sesuatu tidak akan Eh, terjadi hari kiamat sampai ini dan itu itu kan ada yang sudah terjadi ada yang belum terjadi dan ada yang dalam proses terjadi yang penting kalau kita mendapatkan hadis sahih tentang asratus sa'ah maka kita mengimaninya dan fitnah yang paling besar berarti di sini e, termasuk asratus sa'ah al-kubra ya, adalah fitnah apa fitnah yang paling terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya saking besarnya fitnah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berta'awuz setiap apa tasyahud akhir. Setiap nabi menghati-hatikan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ini. Dajjal adalah manusia biasa keturunan e, Bani Adam dan dalam hadis Tamim Ajari dia berada dalam hadis Sahih Muslim dia e, dalam hadis Jasasa hadis Bukhari dia berada di satu pulau yang ditunggu oleh Jasasa dan satu saat akan diizinkan untuk keluar dan akan diikuti ya dia oleh 70 ribu Yahudi Isfahan yang mengenakan pakaian kebesaran. Ini fitnah yang paling besar sejak Allah menciptakan Nabi Adam as sampai hari kiamat adalah fitnah al-Masih ad-Dajjal. Makanya setiap nabi menghati-hatikan dari fitnah ad-Dajjal ini. Dan Rasulullah SAW menghati-hatikan kita dan memerintahkan kita untuk apa? Untuk ta'awuz ya, berlindung kepada Allah dari Ad-Dajjal ini. Setiap salat e, di tasyahud akhir. Dan Rasulullah SAW juga sudah mengarahkan kita hal yang bisa mem, me, apa, menyelamatkan kita dari fitnah ad-dajjal itu baca surat 10 ayat pertama Al-Kahfi dan karena dasarnya fitnah dajjal ini maka Rasulullah SAW memerintahkan kita kalau kalian mendengar dajjal singgah di satu tempat maka falian a anhu maka hendaklah kalian apa menjauh darinya karena tidak ada seorang pun yang merasa yakin dengan keyakinannya dengan keimanan keimanannya terus mendekati dajjal melainkan dia menjadi pengikut dajjal ini saking dahsyat fitnahnya, subhat itu tidak boleh didatangi. Kan Rasul juga sudah meng, eh, Allah sudah memberikan arahan kepada kita dalam kaitan dengan subhat subhat yang dilontarkan oleh dajajilah kecil. Allah mengatakan fazarhum wa mayaftarun. Kata Rasulullah fah darhum. Salaf mencontohkan untuk menghindari eh, sumber-sumber uh, uh, subhat. Nah, orang yang terpengaruh dengan subhat dengan fitnah-fitnah subhat yang dilontarkan oleh dajajilah kecil zaman sekarang, yang terpengaruh dengan subhat-subhat masyayikh zaman sekarang, padahal eh, apa eh, subhatnya adalah mudah dipatahkan, maka ketika muncul dajjal, dia akan lebih terpengaruh lagi dengan fitnah al-masih dajjal Makanya orang yang sekarang tidak bisa membedakan daulah khilafah dengan e, lawannya, maka ketika muncul Dajjal, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Karena sekarang dengan subat-subat kecil saja, dengan fitnah-fitnah kecil saja dia terpengaruh. Maka bagaimana dengan fitnah Al-Masih dajjal Yang mana itu fitnah yang sangat dahsyat sampai ada seorang pria yang merasa yakin dengan keimanannya terus mendekati Dajjal ternyata malah menjadi pengikut Dajjal. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk menjauh. Dan Dajjal apa akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan kita mengimani Nabi Isa akan turun. Akan turun e, nanti untuk membunuh Dajjal untuk menegakkan keadilan. Menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah s.a.w. Membunuh babi ya, e, menggugurkan jizyah tidak terima lagi dari orang kafir kecuali Islam atau mati menghancurkan salib-salib menegakkan keadilan membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam kita mengimaninya dan juga kita mengimani bahwa khilafah dan alamin haji Nubuah akan kembali dan ini yang sekarang sudah muncul daulah khilafah dengan uh, keamiran atau kekhilafahan Syekh Ibrahim Ibnu Awad atau Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi hafizahullah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih dari Imam Ahmad takunu an-nubuwwatu fikum ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha thumma تكون خلافة على منهج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهج النبوة summa sakata. Kenabian berada akan berada di tengah kalian selama yang Allah kehendaki untuk berada terus Allah mengangkatnya bila menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian muncullah khilafah alamin haji nubuah selama yang Allah kehendaki untuk berada di tengah kalian. Kemudian Allah mengangkatnya bila e, hendak mengangkatnya. Kemudian muncullah mulkan aldon kerajaan yang menggigit Banu Umayyah, Banu Abbasiyah, selama ia berada di tengah kalian, selama yang Allah kehendaki untuk berada, terus Allah mengangkatnya. Di saat Allah mengendaki untuk mengangkatnya, kemudian muncullah mulkan, jabriyatan, kekuasaan otoriter, itu para togut sekarang yang memaksakan diri. Selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian, kemudian Allah mengangkatnya selalu di saat Allah hendak mengangkatnya, kemudian takunu khilafatan ala haji nubuwah, kemudian muncullah terjadilah khilaf ala haji nubuwah summa sakata kemudian Rasulullah terdiam tidak melanjutkan artinya fase khilaf ala haji nubuwah itu merupakan fase terakhir dan e, dalam fase itu apa turunnya Nabi Isa alaihissalam kemudian eh, Nabi Isa selama 40 tahun di muka bumi ini e, kemudian setelah itu Eh, meninggal dunia dan selama satu tujuh tahun berikutnya manusia tetap berada dalam keadaan eh, lurus. Kemudian setelah itu Allah mengirimkan angin uh, yang mm, tidak oh, yang yang apa yang lembut yang melewati setiap orang yang punya keimanan maka Allah mematikannya sehingga tidak tersisalah di antara manusia kecuali orang-orang kafir, orang munafik yang menampakkan kekafirannya lagi dan e, terjadilah apa yang terjadi kemudian hari kiamat terjadi atas mereka. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah yukhriju minan nari qauman minal muwahhidin bi syafa'ati syafi'in wa anna syafa'ata haqqun liman azina Allah lahu wa radiya lahu qawla. Kami mengimani bahwa Allah mengeluarkan dari api neraka Eh, segolongan orang-orang yang bertauhid dengan syafaatnya para pemberi syafaat. Karena uh, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa neraka itu iddat lil kafirin disediakan buat orang-orang kafir. Sedangkan orang mu orang yang bertauhid tempatnya adalah di surga. Akan tapi karena surga itu tempat yang tayyib, yang baik, maka atau yang tohir yang suci maka orang kafir tidak bisa masuk surga orang munafik tidak bisa masuk surga nah orang muslim yang memiliki dosa dia apa tubuhnya kotor dengan dosa tidak bisa masuk surga langsung maka dibersihkan dalam api neraka setelah bersih dari dosa-dosanya tinggal dia sebagai orang yang bertawahid maka Allah mengeluarkannya dan dimasukkan ke dalam tempat yang toyib. Sebagaimana e, apa tempat yang bersih itu buat barang-barang yang bersih. Ketika ada barang yang kotor maka tidak langsung ditempatkan ke tempat yang bersih tapi dicuci dulu, dibersihkan dulu dari kotoran baru dimasukkan ke tempat yang bersih. Tapi kalau barang yang memang kotor yang tidak mungkin bisa dibersihkan seperti kotoran manusia atau babi itu kan tidak bisa disucikan, maka tempatnya tempat yang kotor selamanya. Begitu juga orang kafir. Itu adalah jiwanya apa? Najis. Innamal musyikuna najas. Tidak bisa masuk surga, tidak bisa dibersihkan. Neraka tidak bisa membersihkan mereka. Makanya mereka di dalam neraka terus. Sedangkan orang yang punya tauhid, tapi karena dosanya dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah mengeluarkan mereka dari neraka dengan syafaat para pemberi syafaat para pemberi syafaat itu banyak malaikat memberikan syafaat wa kam mim malakin bis samawati la tubni syafa'atuhum syai'an illa mimba ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Malaikat di sini juga memberikan syafaat kalau Allah mengizinkan dan Allah ridho terhadap orang yang diberikan syafaat. Karena syafaat Allah itu diberikan dengan dua syarat. Pertama, Allah mengizinkan kepada pihak yang akan memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat setelah diizinkan Allah. Para nabi juga memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Para syuhada juga memberikan syafaat setelah diberikan izin oleh Allah. Orang soleh juga memberikan syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Afrod, anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, yang muslim, keluarga muslim, dia memberikan syafaat buat orang tuanya setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak langsung memberikan syafaat, tapi menunggu izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Di sini apa? Tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan juga apa? Orang yang akan diberikan syafaat itu harus orang yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan Allah tidak meridhoi orang kafir, tidak meridhoi kekafiran. Makanya orang kafir tidak mungkin mendapatkan syafaat. wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Sedangkan orang kafir tidak Allah ridhai. Wala yarda li ibadihil kufra. Allah tidak meridhai kekafiran bagi hambanya. Makanya orang kafir tidak mendapatkan syafaat. Allah mengatakan, Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi bagi mereka. Uh, orang yang mengingkari syafaat seperti Khawarij, Khawarij mengingkari syafaat, Mu'tazilah mengingkari syafaat. Kenapa? Karena Khawarij meyakini pelaku dosa besar itu adalah kafir. Orang kafir kekal dalam api neraka tidak mungkin ada syafaat. Mu'tazilah meyakini pelaku dosa besar itu adalah fasik, menzina bainal manzilata ini tapi kekal dalam api neraka di dunia hukumnya fasik bukan muslim bukan kafir tapi fasik tapi di akhirat kekal dalam api neraka makanya mu'tazila dan khawarij mengingkari syafaat mereka ahli bidah siapa yang mengingkari syafaat maka tidak akan mendapatkan syafaat Kemudian wa nu'minu bi syafaatin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami mengimani syafaat nabi kami sallallahu alaihi wasallam wa anna lahul maqam al maqam al mahmuda al qiyamah dan bahwa beliau memiliki al maqam al mahmud di hari kiamat. E, syafaat itu e, ada syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat yang umum bagi Eh, pihak-pihak uh, yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Di antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW adalah syafaat al-kubro atau al-makom al-mahmud yang kita ketika habis uh, apa, az, uh, mendengar azan mendoakan apa wab'asu maqaman mahmudan alladhi wa'attah ini makom mahmud di sini adalah syafaat beliau di mahsyar di saat manusia dalam kondisi genting kondisi genting semua kumpul khufatan urotan gurlan telanjang tidak pakai alas kaki dan belum berhitan mereka dalam kondisi mencekam datang kepada Nabi Adam minta syafaat Nabi Adam apa mengutarakan alasannya karena dulu apa, mak, e, mendekati pohon yang Allah larang. Kemudian datang ke Nabi apa Nuh sebagai Rasul pertama Nabi Nuh e, mengutarakan alasan tidak bisa karena mendoakan kaumnya yang sehingga binasa. Kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengutarakan alasan pernah e, berbohong. Itu juga berbohong karena Allah kemudian juga datang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengutarakan alasan pernah membunuh orang. Kemudian datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga uh, undur uh, tidak uh, tidak sanggup tapi tidak mengutarakan alasan dan akhirnya datang kepada Rasulullah SAW maka Rasul mengatakan ana laha akulah pemiliknya makanya dalam Eh, dalam hadis kan setelah membaca uh, menjawab azan kan dianjurkan summa salu liyal wasilata fa innaha mansilatun fil jannah. Kemudian mintakanlah bagiku wasilah karena itu kedudukan yang e, di surga yang tidak layak e, bagi selain diriku. E, al wasilah di sini atau al maqam al mahmud atau as syafaat al kubra itu yang di mahsyar itu yang khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang e, menjadi tempat apa al makom al mahmud tempat yang terpuji itu syafaat khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun tadi para nabi apa ulul azmi mereka undur diri dari hal itu itu syafaat khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga syafaat khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah syafaat untuk membuka pintu surga karena ketika ahlul jannah mereka sampai ke jannah, pintu surga masih tertutup. Dan pintu surga itu tidak dibuka kecuali dengan syafaat Rasulullah SAW. Makanya dalam rahasia dalam surat Az-Zumar, perhatikan ketika kaitan dengan e, neraka Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. ya kirinya orang-orang orang kafir bergerombol ke neraka hatta idza jauha sehingga ketika mereka mendatanginya apa futihat langsung pintu neraka dibuka langsung kan hatta idza jauha futihat sehingga ketika mereka mendatanginya maka langsung dibukakan pintu neraka tapi lihat ayat berikutnya eh, tentang uh, surga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati sumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Lihat di sini. E, giringnya orang-orang yang bertakwa kepada mereka ke surga Zumaran dengan ber, apa bergerombol hatta iza ja'uha sehingga ketika mereka mendatangi surga itu apa kalau tadi kalau neraka hatta iza ja'uha putihat langsung dibuka kalau di sini apa hatta iza ja'uha wa wa ada wawunya wa futihat dan dibuka pintunya. Di sini wa itu ada wau, wau itu wau ataf. E, takdirnya di situ adalah hatta iza ja'uha sehingga ketika mereka mendatangi surga itu maka terjadilah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibukakanlah pintu surga. Jadi di situ wau satu kalimat tapi membeda ada makna yang besar di situ yaitu terjadi syafaat Rasulullah dan baru dibuka. Kalau neraka tadi apa? Ketika datang langsung dibuka. Kalau surga ketika mereka datang tidak langsung dibuka, tapi terjadi syafaat Rasulullah dulu eh, karena penjaga eh, surga tidak diizinkan membuka surga kecuali dengan eh, syafaat Rasulullah saw. Juga di antara syafaat khusus Rasulullah saw adalah khusus untuk Abu Talib yang musyrik, yang kafir, Khusus satu-satunya orang musyrik yang mendapatkan syafaat adalah Abu Talib. Dan itu juga bukan dimasukkan ke dalam surga, tapi diringankan azabnya. Rasul mengatakan, Laula ana lakana kil asfali minan nar. Seandainya tidak karena aku, tentu dia berada di neraka yang paling dasar. Itu khusus. Jadi tiga syafaat ini khusus bagi Rasulullah SAW. Dan ada syafaat-syafaat uh, yang uh, umum dan uh, di antara syafaat Rasulullah, tapi ini juga setiap nabi memberikan syafaat kepada umatnya dan Rasulullah kepada umatnya yang uh, apa uh, apa mereka ahli maksiat yang dengan sebab dosanya mereka mesti masuk neraka tapi diberikan syafaat untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Kemudian juga syafaat e, syafaatnya, syafaat beliau untuk orang-orang e, ahlu tawahid yang berbuat maksiat yang telah masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Dan ini merupakan prinsip al sunnah wal jamaah yang diselisihi oleh orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Rasulullah SAW mengatakan, wa syafaati liman qala la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Dalam hadis sahih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, syafaatku bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah saya tulus di mana hatinya membenarkan lisannya dan lisannya membenarkan hatinya. Dan juga dalam hadis sahih Muslim Rasul mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabatun Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa اختبأت ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati فهي qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Setiap nabi itu punya doa mustajab. Setiap nabi menyegerakan doanya itu dan aku simpan doaku ini sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat dan dia akan didapatkan insyaallah oleh orang yang mati sedangkan dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Kemudian juga syafaat Rasulullah SAW bagi ahlul jannah supaya ditinggikan derajat mereka dari derajat yang mereka dapatkan sebelumnya. Nah ini adalah e, di antara syafaat ya. dan ada syafaat khusus Rasulullah SAW, ada syafaat yang umum Eh, baik malaikat, tadi para ambia, para salihin, syuhada, bahkan afrod, afrod anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, itu juga akan memberikan syafaat dengan izin Allah bagi orang tuanya yang Allah ridhai.